Allah ini akan menjadi penyambung kita dengan Nabi Muhammad setelah kita telah lama bergelimang dalam hawa nafsu kita, dalam duniawi kita, semoga insya Allah saat ini akan membuka segala yang menutup hati kita dan mendekatkan diri kita kembali kepada Rasulullah. Tadi yang dibaca menggambarkan bagaimana keadaan Rasulullah dan keadaan keluarga Rasulullah. Saya akan menerjemahkan dan camkan baik-baik bagaimana seorang nabi kekasih Allah dalam kehidupannya mempunyai seorang putri yang paling dicintai dan bagaimana keadaan kehidupan beliau. Imam Ghazali meriwayatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin riwayat dari Imran bin Hussein seorang sahabat Rasul Imran bin Hussein radhiyallahu anhu berkata kanat li min rasulillahi manzilatun wajah aku mempunyai satu kedudukan khusus dengan Rasulullah mempunyai hubungan khusus dengan Nabi Muhammad yang tidak didapatkan oleh yang lainnya Fakal maka Rasulullah berkata kepada Imran ya Imranu innalaka indana manzilatan wajahan فهل لك في عيادة فاطمة بنت رسول الله Wahai Imran Engkau memiliki padaku satu hubungan khusus Dan aku ingin mengajak engkau untuk menjenguk putriku Fatimah Berkenankah engkau bersama aku ke tempat putriku Fatimah. Fakultu na'am bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Maka kata Imran, "Ya, ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah. Pasti ya Rasulullah. Faqama Wakumtu ma'ahu maka berdiri Rasulullah dan aku mengikuti berdiri bersama Rasulullah untuk menuju ke rumah putri beliau Fatimah Zahra. Hatta wajatu bi babi manzili Fatimah sampai akhirnya di pintu rumah Fatimah Zahra. Fajar al bab maka Nabi mengetuk pintu. وقال السلام عليكم أأدخل bolehkah aku masuk kata Rasulullah meminta izin kepada Fatimah Zahra faqalat udkhul ya Rasulullah masuklah wahai Rasulullah silakan wahai Rasulullah qala ana wa man ma'i aku bersama temanku Qalat wa man ma'aka ya Rasulullah Teman anda siapa ya Rasulullah yang bersama dengan anda Faqala Imran bin Hussein Imran bin Hussein Temanku Imran bin Hussein kata. Faqalat walladhi ba'ataka bil haqqi nabiyya illa 'aba'ah Demi Tuhan yang mengutus engkau sebagai nabi wahai ayah tidak ada yang menempel di badan putrimu kecuali satu selimut tidak memiliki pakaian Fatimah Zahra hanya selimut yang menempel ada di tubuh putrimu wahai ayah wahai Rasulullah Fagal Maka Nabi berkata Isna'i biha hakadha wa hakadha Wahai putriku Cobalah kamu pakai selimut itu dengan cara demikian Diatur oleh Rasulullah Nabi memberikan wa asyara biyadihi Nabi memberikan isyarat dengan tangannya diputar begini nak Dipakai begini nak Fogolat Hada هذا جسدي فقد واريته فكيف برأسي sudah ya Rasul aku sudah tutup badanku sudah aku tutup badanku tapi kepala belum aku tutup ya Rasul kepala masih terbuka ya Rasul fa'alga ilaiha mala'atan kanat alaihi khaligah kemudian Rasulullah mengambil serbannya yang sudah kumal yang udah banyak robek dilemparkan ke rumah Fatimah sambil Nabi menyatakan suddi biha ala ra'siki ikatkan ada di kepala kamu wahai Fatimah ini untuk menutup kepala kamu summa adinat lahu fadakhal kemudian Siti Fatimah mempersilakan masuk setelah tertutup masuklah Rasulullah Fagal maka Nabi masuk bertemu dengan putrinya dan Nabi memberikan salam Assalamu alayki ya bintah kaifa asbahti Assalamu alayki wahai putriku Bagaimana keadaan kamu wahai putriku Qalat asbahtu wallahi waj'ah wa zadani waj'an ala ma bi أني لست أقدر على طعام آكله فقد أجهدني الجوع Wahai ayah Kami susah Dan semakin susah setiap saatnya Benar-benar saat ini kami merasa lapar Karena kami tidak mampu mempunyai sesuap rot nasi atau sepotong roti pun untuk makan. Kami tidak makan. Kami kelaparan sekarang wahai Rasul. Pakaian hanya menempel pada badan. Lapar pun tidak bisa Kami tutup dengan makanan karena kami tidak memiliki apa-apa. فبكى Rasulullah, Rasulullah menangis putri Rasulullah Anda bayangkan putri Anda Anda bayangkan anak-anak Anda Anda bayangkan keluarga Anda Fatimah Zahra Tidak ada sesuap nasi pun untuk dimakan Tidak ada pakaian untuk menutup badannya وقال لا تزعي يا بنتاه فوالله ما ذقت طعاما منذ ثلاثة وإني لأكرم على الله منك ولو سألت ربي لأطعمني ولكن آثرت الآخرة على الدنيا Nabi berkata Wahai putriku jangan mengeluh Demi Allah Aku tidak merasakan makan semenjak tiga hari kata Tiga hari aku tidak makan wahai putriku Aku lebih mulia dari kamu Kalau aku memohon kepada Allah Niscaya Allah pasti akan memberi makan kepada aku Walakinni azartu dunya ala azartu akhirah ala dunia. Tetapi aku sengaja lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Aku bisa memohon kepada Tuhanku untuk diberi makan, wahai putriku. Tetapi aku tidak peduli dengan dunia yang menimpa aku. Karena harapanku adalah akhirat. Fadharabah biyadihi ala Kemudian Rasulullah menepuk kepada pundak Siti Fatimah. Wa laha abshiri Wa wallahi innaki la sayyidatu nisa'i ahli jannah Nabi menepuk putrinya Fatimah Dia menyatakan berbahagialah wahai putriku Berbahagialah karena Allah menjadikan kamu sebagai ratu ada di surga nantinya Sekalipun engkau susah di dunia Allah telah melantik kamu engkau menjadi ratu ada di surga. Faqalat aina Asia imra'atu Fir'aun wa Maryam imra'atu Imran Kemudian Siti Fatimah bertanya, kalau begitu gimana? Asia perempuan Fir'aun dan Maryam putri Imran ibu Nabi Isa yang Allah pilih di antara perempuan yang lainnya Faqala asiyatu sayyidatu nisa'i alamiha Wa maryamu sayyidatu nisa'i alami alamiha Wa khadijatu sayyidatu nisa'i alamiha wa anti sayyidatu nisa'i alamiki Asia ratu bagi nisa alamnya ya alamnya yang ia hidup dia di zamannya Maryam menjadi ratu ada di surga bagi perempuan-perempuan yang hidup ada di zamannya Khadijah menjadi ratu ada di surga bagi perempuan-perempuan yang hidup di zamannya dan engkau menjadi ratu bagi wanita umat Muhammad yang hidup ada di zamanmu. Inna kunna fi buyutin min khasabin la ada fiha wa la Engkau telah disediakan di surga rumah. Rumah yang indah, yang tidak ada sedikit gangguan sedikit pun. Yang tidak ada gangguan sedikit pun rumah yang tenang, yang indah. Cuma kala laha. Kemudian Rasulullah berkata kepada Fatimah. Ignai bi ibni ammi fa wallahi lagad zawwajtuki sayyidan fid dunya wa sayyidan fil akhirah. Wahai putriku, terimalah dengan senang hati. Puaslah dengan suamimu puaslah dengan suamimu karena aku telah mengawinkan kamu dengan seseorang yang mulia di bumi ya dan yang mulia ada di akhirat Allah Allah Anda bayangkan bagaimana kehidupan Muhammad Rasulullah dan bagaimana kehidupan kita semuanya di atas dunia ini. Setiap makanan yang kita makan itu adalah karena berkah Rasulullah. Tapi bagaimana Rasulullah perutnya kosong karena tidak ada makanan? Anda, wahai cucu Rasulullah, bagaimana Anda dengan sepuas-puasnya merasakan kenikmatan dunia nenek anda Fatimah Zahra hanya kain yang menutup badannya Fatimah Zahra datu anda merasa lapar karena kekurangan makanan padahal anda dimuliakan karena Fatimah dan karena Muhammad Rasulullah Masihkah ada kekurangan daripada nikmat Allah yang Allah berikan? Tidakkah itu adalah membantu anda untuk lebih taat dan takwa kepada Allah? Tapi kenapa? Kenikmatan Allah yang seharusnya anda gunakan untuk ibadah Anda gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Anda gunakan untuk menyakiti hati Rasulullah Anda gunakan untuk mengecewakan Fatimah Zahra. Karena itu, niatkan dari sekarang. Jadilah anak cucu Rasulullah yang bisa membahagiakan Rasulullah. Jadilah umat yang biasa membuat hati Rasulullah senang dengan kita jadilah manusia-manusia yang bisa dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana Muhammad Rasulullah seluruh kehidupannya tidak pernah terpikirkan untuk menikmati di atas dunia ini diriwayatkan Sayyidatul Fat Sayyidatuna Fatimah pernah membuat roti dengan tangan mulia beliau roti dari gantung yang ditumbuk sendiri yang dibuat sendiri ketika akan menikmati itu roti mengingat ayahnya Rasulullah ditaruh itu roti ada di satu tempat dihantarkan ke rumah Muhammad Rasulullah sampai di hadapan Rasulullah Siti Fatimah menyodorkan wahai ayah ini adalah roti buatan putrimu sendiri. Ini adalah roti buatan tangan putrimu sendiri. Diambil oleh Rasulullah sambil memuji dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Ya Fatihah, Ya Fatimah. Innahu la awwalu ta'amin mundu talat. Wahai Fatimah, ini adalah makanan pertama semenjak tiga hari wahai Fatimah. Makanan pertama semenjak tiga hari wahai Fatimah. Lihat bagaimana kehidupan yang sangat sederhana itu. Tapi tidak merubah wajah Rasulullah selalu senyum. Selalu berseri-seri. Tidak merubah ibadah beliau sedikit pun semangatnya. Tidak kurang. Perhatian sama umatnya tidak kurang. Begitulah keadaan Muhammad bin Abdullah. Dan bagaimana Allah telah memberikan segala macam-macam kepada anda. Hitungan harta anda. Lihat makanan yang disediakan untuk anda. Berapa banyak pakaian yang anda miliki? Kenapa anda tidak hargai lagi syariatnya Muhammad Rasulullah ajaran Muhammad Rasulullah kenapa tidak anda pertahankan ajaran suci ini kenapa anda remehkan datu anda membawa ajaran mulia ini dengan susah payah karena itu celaka sekali kalau ada orang yang menyakiti hati Rasulullah Bahaya sekali kalau ada orang yang membuat kecewa Rasulullah. La ilaha illallah. Tidak perlu kita panjang lebar untuk berbicara dalam majlis ini. Tapi marilah saat ini kita membuat satu perjanjian kepada Rasulullah. Ini adalah majlisnya Nabi Muhammad. Ini adalah undangan yang Muhammad Rasulullah Tidak mungkin dari rumah anda melangkahkan kaki di majlis ini Kecuali karena ada ikatan cinta dengan Rasulullah Dan sekarang setelah kita mentazim Rasulullah Menghaturkan salawat dan salam kepada Nabi Yakinlah Nabi hadir bersama kita Dan mari kita berjanji Disaksikan oleh Rasulullah disaksikan oleh para malaikat Allah disaksikan oleh Rabbul Alamin kita berjanji kita akan jaga kewajiban Allah kita tinggalkan segala larangan Allah kita bertobat daripada segala bentuk maksiat kita bertobat daripada zina daripada minum khamar daripada narkoba daripada perjudian daripada renten daripada riba kita bertobat daripada segala bentuk pelanggaran meninggalkan salat meninggalkan zakat meninggalkan puasa kita wasiatkan nanti sepulang dari majelis ini anak-anak kita untuk bisa mengikuti akhlaknya Nabi ajaran Nabi putri-putri kita kita nasihatkan sebentar lagi jangan sampai memakai pakaian yang ketat yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasul kita perintahkan kepada putri-putri kita untuk pakai pakaian yang sopan. Kita perintahkan kepada putri-putri kita untuk menutup kepalanya. Lihat bagaimana Fatimah Zahra Jangan sampai mengecewakan Fatimah Zahra. Kita sisihkan harta kita untuk membantu fuqara, untuk membantu masakin, untuk membantu cucu-cucu Rasulullah yang banyak mengadahkan tangannya menunggu bantuan anda yang mereka saya kadang-kadang hampir putus asa anda biarkan mereka merendahkan dirinya kepada orang lain memohon bantuan sedangkan anda mampu diberi harta lebih oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita niatkan kita angkat bagaimana kedudukan Muhammad bin Abdullah umatnya Nabi jangan sampai menderita cucunya Nabi jangan sampai menderita pecinta Nabi jangan sampai menderita kita usahakan mereka menjadi orang yang berbahagia karena Nabi tidak akan senang kalau ada kesusahan pada umatnya azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina Raufur Rahim Ya Rab Ya Allah Ya Rab Ya Allah Terimalah segala permohonan kami Kuatkan Islam dan iman dalam hati kami Juga kepada anak-anak kami Hidupkan kami dalam keadaan Islam dan iman Matikan kami dalam keadaan Islam dan iman Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah Ya Rabbi ya Allah, ya Rabbi ya Allah. Lindungi kami daripada kerusakan akidah, kerusakan faham, kerusakan akhlak. Ya Rabb kembalikan saudara-saudara kami ke jalan yang engkau ribai Ya Rabb saudara-saudara kami yang jauh dekatkan kembali kepada tariqatus salaf. Satukan kami ya Allah dalam tarikatil aba wal ajdad ya Allah bukalah pintu hidayahmu ya Allah bukalah pintu ribamu ridhai kami semua dengarkan segala pemohonan kami kami mohon berkat Nabi Muhammad rahmati kami dunia sampai akhirat muliakan kami dunia sampai akhirat selamatkan kami dunia sampai akhirat lindungi kami dunia sampai akhirat Ya Rab, Ya Allah Kami mohon anak-anak kami jadikan anak yang soleh Ya Rab Jadikan mereka anak-anak yang bisa membahagiakan hati Rasulullah Hati Sayyidah Fatimah Zahra Hati daripada abauna wa aslafuna salihun Jadikan mereka ulama al-amilin Jadikan mereka orang-orang punya akhlakul karimah Jadikan mereka orang yang manfaat dunia sampai akhirat Ya Rab kami tidak bisa meneruskan Kami tidak bisa menjaga apa yang telah dibawa oleh Aba'una wa Aslafuna Jadikan anak-anak kami penerus mereka Ya Rab Jadikan anak-anak kami meneruskan perjuangan mereka Ya Rab Jadikan anak-anak kami mengikuti tarigah mereka Ya Rab Jangan sampai mereka keluar daripada jarul aslafus salihin Ya Rabbal Alamin Ya Rab orang tua kami Ya Allah Yang masih hidup beri panjang umur sehat wal afiat mati'na bihayatihim jadikan kami anak yang bisa berbakti jadikan kami anak yang bisa mendapatkan ridha orang tua kami ya Allah panjangkan umur orang tua kami beri sehat wal afiat orang tua kami beri rezeki yang lancar orang tua kami beri kebahagiaan orang tua kami orang tua kami yang meninggal dunia ya Rabb jadikan kuburannya kuburan surga ya Rabb tutuplah segala amal perbuatan kami yang jelek jangan sampai diketahui oleh orang tua kami ya Rabb sampaikan kepada mereka amal ibadah kami amal kebaikan kami ya Allah mereka telah mendidik kami mereka telah membiayai hidup kami Jangan engkau azab orang tua kami ya Allah Jadikan kuburannya benderang, terang benderang dengan cahaya iman ya Allah Terima amal kebaikannya Ampuni segala dosanya Sebagaimana engkau pernah mentakdir kami hidup berbahagia bersama mereka di dunia Bersama anak-anak kami di dunia jadikan kami berkumpul bersama mereka bersama-sama ada di surgamu ya Allah jangan dipisahkan kami daripada mereka jangan dipisahkan kami daripada mereka Rabbi farfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatina al-fitani semua yang hadir majlis ini yang punya hajat sampaikan hajatnya ya Rob Semua yang hadir majlis ini yang punya dosa ampuni dosanya ya Rabb. Semua yang majlis ini keluarganya yang ada yang sakit beri kesembuhan ya Rabb. Semua yang hadir majlis ini ya Allah takdirkan tahun yang akan datang bisa menghadiri kembali dalam keadaan sehat wal afiat lahir maupun batin. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.